cerita. Tapi maksudnya adalah menirukan. Seperti kita mengatakan si fulan yahki qaula fulan atau fi'la fulan, si fulan menirukan perbuatannya si fulan. Atau perkataan si fulan. <clears throat> Tergantung peniruannya. Kalau menirukan karena cacatnya, bisa mana ghibah. Maaf. Kadang ada seorang yang bicaranya kurang jelas. Ketika menceritakan si bulan ngomong tapi ditirukan dengan apa? Kurang jelasnya. Maaf, tahu caranya enggak? Ada orang bicaranya kurang jelas. Tapi ketika kita mau ceritakan, kita ceritakan, kita tirukan kayak dia ngomong yang kurang jelas. Nah ini bisa mananya ghibah. <clears throat> ini dosa besar. Maka mencari dosa besar gampang. Mencari dosa besar itu gampang. Seperti gibah dengan menirukan perbuatan orang. Jadi ada orang cacat tangannya atau apanya kemudian ditirukan dengan cacatnya. Dengan niat apa? Kalau niat tarif, mungkin beda. Kalau niatnya itu adalah nggak ada kepentingan apa-apa, ditirukan berarti ini adalah harus gibah. Tapi kalau seperti di sini yakin Kiraat Ibn Mughaffal ini bukan gibah, tapi menirukan bacaan yang pernah dibaca oleh Abdullah bin Mughaffal. Waqala laula ayastami an-nasu alaikum la raja'tu kama raja'a Ibn Mughaffal. Kata Muawiyah. Kalau bukan karena kukhawatirkan manusia akan berkumpul atas kalian, sungguh aku akan menirukan sebagaimana sungguh akan kulakukan tarji Tahsin sebagaimana Ibnu Mughaffal dulu membaca yang telah kutirukan. Dia Ibnu Mughaffal yahki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mughaffal menirukan bacanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu li Muawiyah kaifa kana tarji'uhu? Maka kutu pada Muawiyah, bagaimana dulu tarji'nya? Qala a a a salah samarat. Yani bagaimana membaca Mat, apa mat itu? Panjang. Dengan bacaan apa? Tiga huruf, tiga harokat. <clears throat> Yang biasa belajar ilmu tajwid mungkin sama Syekhul Qiraat Abu Hazim. Paham tentang apa? Tarji ataupun tajwid bagaimana cara membaca yang bagus. Kata Syekh bin Bas rahimahullah taala at-tarji'u at-tardid. Ha. tarji itu adalah tardid wa tahsinu sauti bil qiraah. Tarji itu adalah tardid taraddada, ya yuraddid itu tardid mengulangi. Mengulang. Wa tahsinu saut bil qiraah dan memperbaguskan suara ketika membaca dengan bacaan yang diperbagus suaranya. Seperti terdid dalam adhan tercik dalam adhan Gimana tercik dalam adhan Diulangi dua kali dua kali. Dalam ikoma dua kali dua kali itu namanya tar tarji terdit mengulangi. Roja'at sama dengan rojada nafsul makna nafsul wazan. Dengan cara tersebut kata beliau saya bin Bas annaha karena dengan cara tahsin wa tarji tadi suara yang diperbagus tajribul tajribul kulub bisa menarik hati. ya, ya jazribu menarik. Seperti sahabat yashabu menarik. Bisa menarik hati Watuharikul kulub dan bisa menggerakkan hati. Bergerak yakni dalam arti di sini hati tadi merasa senang, merasa hanyut dalam apa yang dikandung oleh bacaannya orang yang membaca. Ketika ayat siksaan, hatinya gemetar. Ketika ayat busro, maka hatinya senang. Itu namanya geraknya hati. Ayat tentang nikmat-nikmat Allah di dunia ataupun di surga bagi orang-orang yang beriman hatinya senang ayat tentang ancaman Allah baik di dunia ataupun di alam barzah ataupun di neraka hati akan bergetar dan gemetar takut khawatir dirinya termasuk orang yang terancam itulah yang dikatakan wasuharikul kulub bahkan sampai membawa kepada netesnya air mata Dan ini semuanya nggak akan bisa memberikan makna yang sempurna kecuali bagi orang yang memahami kalimat Arab. ya, Tapi kalau orang nggak paham tentang kalimat Arab, paling senangnya dengan apa? Dengan lantunan lagunya saja. Nah kalau itu perhatikan pentingnya kita paham akan kalimat Arab. Bagi orang yang ingin paham, kalau nggak paham bahasa Arab, maka minimal harus beli Quran tarjamah. Quran tarjamah. Alhamdulillah di negeri kita ini beredar Quran tarjamah. Dengan gampang untuk dijangkau dan juga harganya murah. <clears throat> Maka setiap rumah kita anjurkan untuk memiliki kitab Quran, musab Quran dengan tarjamah bahasa Indonesia. <clears throat> Terkhusus bagi yang tidak paham bahasa Arab, upayakan beli kitab tersebut, Quran tersebut yang berterjemah bahasa Indonesia. Ketika kita mendengarkan taklim darolah, Aja kita sampaikan, kita terjemahkan dengan terjemah bebas, bahasa yang bebas. Nanti dalam dalam surat dalam terjemahnya dalam Quran, maka kadang lebih mengenal. Dan ini dibutuhkan bagi yang paham besar ataupun bagi bang yang nggak paham. Sama-sama butuh. Kita tidak meremehkan usahanya orang yang memang bermanfaat. Sebagaimana terjemah Al-Quran untuk bahasa kita bahasa Indonesia. Kita syukuri. Kita syukuri dan kita tidak meremehkan usahanya seorang yang memiliki usaha yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Jangan dikira nanti kita meremehkan. Tidak. Bahkan kita menganjurkan setiap rumah minimal punya kita punya satu dibeli. Ya, ha? penting sekali. wajah seorang kori karena bacaan yang diperbagus tadi menjadikan seorang kori yang membaca wal mustami' yang mendengarkan. Qad akol buhu hatinya terkumpul alal kira'ah wa tadabbur, terkumpul atas bacaan yang didengar dan terkumpul hatinya untuk mentadaburi apa yang didengar dari bacaan tersebut. Dan bagaimana mentadaburi? Kalau kita nggak pahamkan maknanya, maka oleh itu bagi yang nggak pahamkan makna Al-Quran, belilah Quran tarjama Quran terjemahan. Ya kan? Ini sungguh dibutuhkan. Apalagi untuk mengisi keluangan waktu. Mungkin di pagi hari, mungkin di siang hari, mungkin di malam hari. Kalau kita nggak membaca apa yang mungkin kita bisa baca dan ngambil faedah dari kitab yang kita miliki, terus kita mau mengisi waktu untuk apa? Kita menggunakan waktu kita untuk apa? Baru nanti ke tetangga, cerita ngalor ngidul. Ya kan? Yang ke sana di yang di, yang di dalam cerita itu adalah rawan dalam munculnya dosa. Dan manusia ini terbiasa terbawa dengan suatu keadaan yang lagi muncul baru, mungkin masalah politik. Akan nimbrung dalam masalah politik, masalah perdagangan dan semisalnya. Maka upayakan Gunakan waktu kosong untuk membaca Al-Quran. Sekalian kalau bisa, kalau enggak tahu artinya, gunakan kitab Quran yang sudah diterjemah. Antum para tulab, beli masing-masing satu. Antum semuanya. Anak punya. Ya, bukan saya nggak punya, saya punya. Quran terjemah. Uh dia li, diadikan untuk untukku dulu dari orang Sidoarjo. Baik. Waliyaya qala subhanahu wa ratil Qur'ana tartila. kan inilah demi memperbagus bacaan Al-Qur'an tadi Allah Ta'ala berfirman wa rattilil Qur'ana tartila. Rasul diperintah. Pertama kali yang kita adalah Rasul wa rattilil Qur'ana tartila Tertil dalam Al-Quran yakni tadi membaguskan suara. Dengan aturan tajwid yang berlaku tidak melampaui batas. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam zayyinu aswatakum bil Qur'an. Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yasilah suara kalian atau yasila Al-Quran dengan suara kalian. Dalam soal tengok di atas, tengok di situ halaman 391. Lafzul hadis zayyinu aswatakum wala zayyinu Quran. Jawaban beliau zayyinul Quran bi aswatikum. Lihat dalam halaman 391 situ. Pertanyaan kepada Syekh bin Bas, lafaz hadis ini zayyinu aswatakum ataupun zayyinul Quran? Kata Sabil pas yang benar zayyidul Qur'ana bi aswatikum. Yakni ketika beliau mensyarat tadi nampaknya terbalik kalimatnya. Wa qala Rasulullah sallallahu zayyinu aswatakum bil Qur'an. Ini terbalik sehingga ketika ada kesempatan seorang talib bertanya maknanya untuk tasabut. Untuk tasabut mencari kejelasan yang benar itu zayyinu aswatakum ataupun zayyinul Qur'ana fi aswatikum. Sebenarnya Bas di situ meralat zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Maknanya di sini adalah sebenarnya Bas ketika tadi menukilkan dalam syaratnya terbalik. <clears throat> Maka beliau mengatakan, "Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam zayyinu aswatakum bil Qur'an." Tapi yang benar bahas zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Ini menunjukkan bahwasanya talib yang hadir pada darasnya saya bin Bas menguasai sebagian yang dalam masalah ini sehingga beliau tasabut siapa tahu ada lafaz yang berbunyi zayyinu aswatakum bil Quran tapi beliau di sini menjelaskan zayyinul Quran bi aswatikum Fatartilul Quran, fatartilul qiraati wa tahsinus sauti wa ta'anni Wadamul azalah min a'zamil asbab li fahmil Quran wa tadabburihi wa ta'akulihi. Maka mentartil Al-Quran dengan makna memperbagus suara, memperbagus bacaan, wa ta'anni, pelan-pelan. Ta'anni itu pelan-pelan. Enggak terburu-buru. Dijelaskan wa adamul azalah ta'anni sama dengan pelan-pelan, kemudian diperjelas bahwa adamul ajalah tidak terburu-buru. Apa makna ajalah? Terburu-buru. Ada maknanya tidak. Tidak terburu-buru. Termasuk dari sebab-sebab yang terbesar. menagamil asbab. Termasuk dari sebab-sebab yang terbesar untuk memahami Al-Quran dan mentadaburinya dan memahaminya. Takul, tafahum, nafsul makna Ta'akul sama dengan tafahum, semakna. Jadi inilah yang beliau inginkan supaya kita ini tidak terburu-buru. Bahkan perlu kita ini pelan-pelan untuk upaya mengambil sebab mentadaburi dan memahami Al-Quran. Maka dengan demikian ketika seorang itu tarolah minimal paham kalimat Arab dalam arti susunan kalimat Arab yang bagus mempelajari ilmu nahwu dan semisalnya dia akan lebih terkesan daripada orang yang nggak paham tentang Al-Quran yang dibacanya atau yang didengarnya Syahid, ada apa? Lu no? Eh, <clears throat> Jadi kita dianjurkan oleh beliau supaya benar-benar memperhatikan perkara ini karena kepentingannya besar. Apa kepentingannya? Tadabur wa ta'akul, faham. Mentadaburi. Mencermati apa yang dikandung oleh Al-Quran. Apalagi dibarengi dengan penafsiran yang muktabar dari ulama-ulama yang muktabar ilmunya. Lebih-lebih lagi, ya kan, dengan orang yang memiliki modal. Ilmu bahasa Arabnya mencukupi. Benar-benar akan mendapatkan faedah yang sangat banyak yang kadang tidak pernah dilewati, tidak pernah di angan-angan. Maka lewat padanya suatu faedah yang nggak terkira. Itulah bahasa Al-Quran. Kalau orang itu sudah berusaha, maka hari demi hari senantiasa mengumpulkan pahala. Seperti usaha untuk mempelajari bahasa Al-Quran, yakni bahasa bahasa Arab. Karena upayanya adalah niatnya sudah bagus, niatnya saja upaya ingin paham supaya bisa paham. Walaupun kita nggak paham sampai meninggal tenolah bahasa Arab, tapi sudah memiliki usaha yang besar. Itu yang kita inginkan itu modal kita nanti ketemu dengan Allah sudah kita maksimalkan usaha kita. Dan para sahabat anhum kita lewati dalam sejarah yang ada dalam hadis seperti dalam hadis yang kita baca ini. Karena sejarah yang paling mutabat adalah sejarah yang tertera dalam hadis. Seperti tadi itu yahki menirukan. Itulah sistem talaki. Sistem atau manhaj talaki manhaj menerima wahyu di zaman salaf. Ya kan? Bagaimana dulu para sahabat menerima wahyu di zaman mereka ketika turun wahyu, wahyu pada mereka. Itu yang harus dicontoh, harus di telah harus diketahui. Upaya untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua hal. Baik. Qala al-Jami' Ahmad bin Abkar. Muhammad tahu siapa? Muhammad atau siapa namanya? Hmm? Siapa namanya? Muhammad bin Abkar nam. Jami' yang membuat syarah ini. Soalan al al qudsi hal min indillahi lafdan wa maknan. am maknan fakot Dibaca maknan begitu dengan makna. Maknan. Hadis kita ini adalah hadis kutsi. Yang sebelumnya kita baca dalam bab pertama, dalam dalam hadis yang pertama dibawakan. Ini. Ya taqarrab al-'abdu minni sibran taqarrabtu minhu hudira'an. ini adalah hadis kutsi. Itulah hadis kutsi. Al al-kutsi hal min indillahi lafdun wa maknan am maknan faqat. Hadis kutsi. Si pertanyaannya, Apakah ia dari sisi Allah lafadznya dan maknanya sekalian atau maknanya saja lafadznya dari Nabi? Itu maksudnya. Jadi pertanyaannya, ada diskusi itu lafadz dan makna dua-duanya dari Allah ataukah cuma maknanya saja dari Allah dan lafadznya dari Nabi? Maafkan itu? Ammaknan fakot, yakni maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Beliau di sini Ibn Bas menjawab dengan jawaban yang beliau rojekan lafdon wa maknan min indillahi. Nah itu. Lafadznya dan maknanya harus tersebut dua-duanya dari Allah. Dan ketika kita belajar mustola. nanti karena kita lewati tentang hadis kutsi dan tentang penjelasan hadis kutsi ini apakah maknanya dan lafadznya dari Allah dua-duanya atau cuma maknanya lafadznya dari Nabi. Di sana akan dijelaskan oleh pemilik kitab Mustola masing-masing yang mana dianggap roh, sih. Adapun yang dikuatkan oleh bin Bas adalah lafaz dan maknanya sekalian datang dari Allah. Maka dikatakan bahwa kalamullahi lafdun wa maknan bahwa hadis al kutsi itu adalah kalamnya Allah lafadznya dan maknanya sekalian. Bukan maknanya saja dan lafadznya dari Nabi Bukan maknanya dari Allah, lafadznya dari bukan, tapi dua-duanya lafadz dan maknanya keduanya datang dari Allah Ta'ala. Maka kita katakan nisbahnya kepada Allah kalamullah. Hadis kursi adalah kalamullahi. Disebutkan secara mutlak. Kenapa? Karena lafadznya dan maknanya dari Allah Ta'ala. Mutlak disebut seperti itu. Cuma bedanya dari sisi apa? Apakah membaca itu seperti membaca Al-Quran dari sisi baca rawat, caranya, tajwidnya, dan pahalanya ini yang dibedakan. Wal Quran kalamullahi lafzan wa maknan. Quran kalamnya Allah lafadznya dan maknanya. Wal hadisu kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam Sedangkan hadis-hadis yang bukan hadis kutsi secara umum, hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum, bukan hadis kutsi, adalah kalamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadisnya Nabi yang bukan hadis kutsi. Dikatakan kalamnya Nabi Sallam bukan kalamnya Allah, lakinnahu fil makna wahyun. Akan tapi, hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum, dalam maknanya adalah wahyu. Kenapa? Wa mayantiku anil hawa in illa wahyu yuha. Juga ini uti utitul Qur'ana wa mislahu ma'a. Aku diberi Al-Qur'an dan yang disebut dengan Al-Qur'an adalah hadis yaitu apa? Dikatakan wah wahyu. Maka itu hadisnya Nabi adalah wahyun sani, wahyu yang kedua. Wahyun sanin, wahyu yang ke kedua. tuntutan dari sisi hukum nggak ada beda yang dikandung oleh Al-Quran ataupun dikandung oleh hadis. Fa'adha kalamu Rabbi Jalla wa'ala. Takarrabtu minhu dira'an. Ini kalamnya Allah. Kalamu Rabb, kalamnya Rabb, kalamnya Allah. Takarrabtu minhu dira'an. tu minhu dan aku mendekat ke, kepadanya satu hasta. Jika hambaku mendekat kepadaku satu, si bersatu jengkal. Siber jengkal, sibrun jengkal. Diroun tah, Telah lewat. Ini kalamnya Allah, kalamnya Rabb. Tapi yang mengucapkan kepada umatnya adalah kepada hamba adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kau ini haram dzulma. Demikian juga Perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Sungguh aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman dan kujadikan kedzaliman itu di antara kalian juga perkara yang haram. Fala tadzalamu maka jangan kalian saling dolim mendolimi. Taknya yang satu dibuang. Artinya fala tadzalamu taul mudara'anya dibu dibuang. Maka jangan kalian saling dolim, mendolimi. Ini juga diskusi dikatakan kalamullah ta'ala lafdon wa maknan. Lafatnya dan maknanya. Juga ada yang lain. Ya ibadi. <clears throat> Wahai seluruh hambaku. Kulukum dolun. Seluruh kalian dol. Sesat. Illa man itu kecuali orang yang kutunjuki. Ini juga hadisun kutsiyun dikatakan kalamullah ta'ala lafdon wa maknan. Apa? Nah itu. Jangan ngantuk Khalid. Kepalanya diangkat. Ini kok ganjeli ini ngantuk aku. Jadi ganjeli. Lehernya dikuatkan. Nah. Tapi perhatikan, ini termasuk bicara dalam ilmu hadis. Karena ilmu hadis itu pada dasarnya diantaranya adalah masalah-masalah hadis kutsi. Dan ketika kita belajar ilmu mustalah, ilmu istilah tentang hadis akan kita lewati tentang bab ini. Sini disinggung. Dan terjadi dari saya bin Bas, hadis kutsi adalah hadis yang dikatakan kalamullahi lafdan wa maknan ini diingat. <clears throat> Wakadah Wah, kata yani dan ada hadis yang lain yang semisal ini kita sudah mengambil perhatian sama kita mensikapinya. Ha tadi ha utambi supaya kita mengambil perhatian. Jadi perhatikan kada seperti ini. Ya ini ada hadis yang lain yang semakna dengan ini dikatakan hadisin kalau mulai ta'ala lafdon wa maknan lapat dan maknanya sekalian. قال الجامع حفظه الله تعالى syekh الشيخ محمد أبكر كالقرآن يا شيخ ini كالقرآن apa ya كالقرآن ya apakah diskusi seperti Al-Quran كالقرآن ini ada kalimat yang terpotong sengaja tidak diucapkan tapi mafhum dari susunannya apakah hadis kudus itu Al-Quran gitu apa hadis seperti Al-Quran nah Kalimat kal Quran seperti Al Quran. yaitu apa? Hadis Qudsi. Jawab kal Quran fi kaunihi kalam Allah. Naam, seperti Al Quran tentang keberadaannya dia adalah kalamullah. Lakin Quran mu'sizun. Dibedakan saya bin Bas. Lakin lili sidrok. Untuk meralat. Seperti Al-Quran. Keberadaan dari situ seperti Al-Quran yaitu kalamullah. Lakin ini namanya istidrak kiralat Al-Qur'an mu'zis. Tapi Al-Qur'an itu mu'zis. bedanya. Sisi kelebihannya Al-Qur'an itu mu'zis. Memiliki makna i'zaz. Nah, i'zaz itu kalimatnya pendek. Maknanya mencakup. Itu i'zaz. Sehingga para suara ahli syair Ahli para penyair hebat di zaman itu nggak ada yang mampu menandingi. Apa itu? Nah bahasa Arab itu diantaranya adalah memiliki kemampuan yang nggak dimiliki oleh bahasa lain. Nah, kekuatannya nggak dimiliki oleh bahasa lain. Seperti jelas tuh masrisa Zaidin. Bahasa Indonesia piye? Jelas tuh mas jelas jelas tuh madrasah Zaidin. Bahasa Indonesia ya? Aku duduk seperti duduknya Zaidin. Dua waktu. Aku duduk seperti duduknya Zaidin. Aku duduk di tempat duduknya Zaidin doa. Kalau kita bahasa Arab kan, tu fi makani julusi Zaidin. Nah, tapi dipendekkan apa? tu majelisah Zaidin. Pendek. Nah itu. Hebatnya bahasa Arab. Bahasa Indonesia bisa begitu. Saya duduk, duduknya Zaidin. Ya tak ketemu. Ya dong. Biar ngerti kan? Saya duduk, duduknya Zaidin. Kuwi bahasa Indonesia teko niku mangan bangku nek ndi? Biyen. Iya toh? Sarjana bahasa Indonesia lah kan. Saya duduk duduknya Zaidin. Saya duduk duduknya Zaidun. Boleh yo. Kita bahasa Arab lulus. Saya duduk seperti duduknya Zaidun. Saya duduk di tempat duduknya Zaidun baru lulus dalam bahasa. Tapi kalau bahasa Arab cukup jelas tuh madrasah Zaidin. Thanks. Ya kan? tu darba Muhammadin. Ayo, darbata Muhammadin. Kalau kita penyelesaikan apa? Saya pukul kayak pukulannya si Muhammad. Kalau bahasa Arabnya cukup darabtu darbata Zaidin. Darbata Muhammadin. Nah, itu namanya bahasa ringkas maknanya kuat. Ngono ati ape mandate wong dadaban ngugulno bahasa Jawa prek. Nah. <clears throat> Ya dok? Mampu enggak? Itu namanya bahasa yang mu muzis, Nah. Pendek tapi padat dan mencukupi kebutuhan kalaupun diperpanjang. Enggak perlu panjang-panjang. Mampu? Nyawak? nyetrum nyetrum. Nyetrum, ewa. Ya eh, gue jadi nyetrum. <laughs> Pas hujanan dibilang sama istrinya, nyetrum nyetrum. Nah, itu. Nah, perhatikan ya kawan. Maka disini dikatakan itulah mana mu'zis mu'zizun Katanya mu'jizat melemahkan lawan. Memiliki kekuatan yang melemahkan lawan. Maka oleh itu lapat Al-Qur'an Nah, nggak mau ditanding, nggak bisa ditandingi oleh para suara seluruh dunia sampai kiamat. Sampai kiamat. Guys, datang dari manapun. Walaupun belajar sastra Arab ke Libya, ke Jerman, ke Amerika, ke IAIN, kemanapun, wes nggak akan bisa mengalahkan lafat Al-Quran. Al Maka Musalim Al-Kadzab mengaku Nabi, paling besarnya apa? Dibdak, ya kulu dibdak. Kodok makan kodok. Oppo. <laughs> Ah, mafhum? Ayo itu. Sekarang kita bilang Muhammadun Abdul min Aliin. Afdal. Wes kalimat satu kalimat apa? Kan bahasa Indonesia apa? Muhammad lebih mulia daripada Ali. Panjang lebih mulia daripada Ali. Nah kita bahasa Arabnya Muhammadun afdal min Ali. Wes Tengkas. Iya toh? Bahasa Inggris mampu seperti itu. Mana? Mampu. Iya toh? Maka itu belajar bahasa ibunda daripada bahasa ibu mereka. Nah, ibu mereka ono corok doto sawolo podo nyonggo lorok. <laughs> Kok nah bener kok nanti siapa ngerokok Eh, kok Wah bener kok rokok murahan gitu ya. Iya kayak bener kok. Ono kok ya? Siapa ngerokok yang gimana? Saya perhatikan. Jadi mana tadi? Hilang tadi mana tadi? Oh, dengan suara gini. Masalah ah, dulu. dur. Lakin Quran muzizun. Quran itu muziz. Saja yuk zizu muziz. Melemahkan. Memiliki kekuatan yang mengalahkan lawan. Kalau hadis tidak. Nah, walaupun hadis itu Bahasa Arab sudah kalimat begitu pen, begitu padat, tapi lebih padat lagi kandungan al Al-Quran. Nah, itulah hebatnya. Hadisnya Nabi, kalamnya Nabi, kalam yang paling fasih. Kenapa kan Rasul mengatakan, anak soal Arab. Aku adalah sepasang pasenya orang Arab. Badaan min kores, Bola fakar. Nah. Saya adalah sepasang pasenya orang Arab. Badaan min kores. Tetapi saya dari Quraisy, bola fakir. Ghairu ni min Quraisy. <clears throat> Bola fakir. ini bukan kesombongan. Jadi itu kalamnya Nabi. Tapi Quran lebih lagi. Lebih ejas lagi. Kenapa? Karena kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dilakukan dengan makna. Asal pengaturan makna yang enggak menyelisih ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi kandungan maknanya. Al-Quran nggak boleh dibaca dengan dengan riwayat yang lem, yang lemah. kan maknanya. Dibaca dengan riwayat yang lemah nggak bu, nggak boleh. Kenapa? Karena di atas tauqif. Atas tauqif dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kisahnya Umar radhiyallahu anhu. Kita tengkar dengan sebagian orang dalam masalah baca bacaan. annahu la yukra'u illa bi taharatin wa nahwi dhalik. Jadi Quran itu berbeda dengan masalah hadis, hadis kursi pun dua-duanya memang mulut, tapi ada bedanya. Quran mukjiz Hadis kudusi tidak mukjiz dan juga Quran tidaklah dibaca kecuali dengan keadaan suci pembacanya. Suci dari hadas. Dan semisalnya. Ini hukumnya maksimal ulama mengatakan makruh. Baca Al-Quran dalam kondisi berhadas hukumnya minimal mak makruh. Kan? Namanya makruh, makruh tanzih, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Tapi di sini masalah makruh tanzih. Maknanya kalau dia bersuci lebih abdol, kalau dia baca dengan dalam berhadas tidak berdosa. Tapi ma'al karoha, ada kebencian. Di situ, dibenci. Yastami'ani fi annahuma kalamullah. Keduanya hadis qudsi dengan Al-Qur'an terkumpul. Bersatu pada yaitu keduanya kalamullah. Tapi bisanya bisa dalam apa dalam apa bedanya tadi? Quran mu'ziz dibaca dengan harus dalam suci kalau ada di, tidak. Hadis benar-benar berhadas boleh dibaca. Enggak ada makronya. Lagi Al-Quran lahu sifatun ukhra min jatil i'zaz. Akan tapi Al-Quran memiliki sifat-sifat yang lain dari sisi min jatil i'zaz dari sisi jiha, tujaha, semuanya ini maknanya sih? sisi. Hadapan. Sisi i'zaz, ada sisi apa? Memiliki i'zaz. Maka dikatakan memiliki kemampuan yang nggak akan bisa dilawan oleh penyair hebat pun di seluruh dunia. Ini Quran. Wa min ziyatin Allah min ziyatin la yumassu illa ilah illa bitaharatin. Quran itu tidaklah disentuh illa kecuali dengan keadaan penyentuhnya yang su, suci dari hak hadas. Ini maksudnya dalam minimal hukumnya makro telah dalam alur ilm dalam masalah ini dalam babnya dalam kitab Taharoh. Syaukani dan darahnya dan yang lain jelaskan mak makro rahimahullah taala. Qala Jami Muhammad bin Abkar rahimahullah taala, soalun pertanyaan lanjutannya Labdul hadis, Zayyidu aswatakum wala zayyinul qur'ana. Labdul hadis yang tadi kita baca yang benar itu zayyinul aswatakum bil Qur'an atau zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Tasib bin Bas yang benar zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Nah, Ritrawahu Ahmad bil Musnad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Sahih Al-Albani fi Sahih Sunan Ibn Majah. yakni al Quran bi aswatikum ada yang sahih. Yang mensahih adalah Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah taala. Kita harus kenal ya, kawan. Siapa Al-Albani? Itu kita harus tahu. Al-Albani itu siapa? Ya kan? Itu harus tahu. Mengetahui dari siapa? Mengetahui dari kitab-kitabnya beliau. Dan kitabnya Masya Allah. Seberapa banyaknya. Kalau kita baca mungkin seumur hidup kita mungkin selesai atau enggak. yang banyaknya. Ya kan? Dan kitabnya benar-benar sangat bermanfaat. Kata saya mau berangkat Rahmat Ta'ala, bacalah kitabnya Al-Bani seluruhnya. Seluruh, seluruhnya. Tanpa terkecuali. Nah itu. Kenapa? Karena beliau termasuk dari kalangan orang-orang yang benar-benar di zaman yang sangat apa yang sangat gurubah ini sangat asing. Al-Islam sangat asing ini beliau termasuk orang yang upaya untuk mengembalikan kaum muslimin kepada jalan yang lurus. Baik dalam masalah manat, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Terkhusus masalah bid'ah. Kalau ingin tahu tentang kawaid bid'ah dan penerapannya, baca kitabnya al-Bani. Kalau enggak, enggak akan menguasai. Di zaman kita sekarang ini. Kawaid-kawaid bid'ah tentang bid'ah dan tentang penerapan-penerapan bid'ah. Kalau enggak membaca kitabnya al-Bani, kurang menguasai. Saya ingin tahu siapapun dia orangnya di zaman yang semisal zaman yang semisal sekarang sekarang ini. Makanya ada anjuran saya mobil supaya baca kitabnya beliau seluruhnya. Baca. <clears throat> Tapi ya, Itu tadi diantaranya apa? Disarankan kepada siapa? Syekh Nasir Al-Albani. Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Rahimahullah ta'ala. <clears throat> Kita masukin bab baru. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala babun ada anu, babun ma yajuzu min tafsiril Taurat wa ghairiha min kutubillahi fil Arabiya wa ghairiha bab ma yajuz apa yang boleh dalam menafsirkan At-Taurat dan selain Taurat dari kitab-kitab Allah dengan al Arabiya dan yang lainnya. Likauli ta'ala ta'ala fa'tu bitawrati. Tengok. Kenapa? Karena Allah berfirman fa'tu. Bitawrati fateluha in kuntum sawat. Ini namanya tahati. Tantangan. Kalian datangkan dengan Taurat. Rasulullah diperintah supaya menantang alur kitab. Taurat kitabnya siapa? Kitabnya ya Yahud. Ya. Nah. Datangkanlah dengan kitab namanya Taurat yang ada pada kalian dan bacalah. Wahai kalian semuanya, para Yahud. In kuntum sadiqin jika kalian merasa benar, jujur. Itu namanya tantangan. Kalau mereka datangkan dan mereka baca, tentu mereka nggak akan bisa mengelak. Bahwasanya konsekuensinya harus membenarkan Al-Quran. Nah itu. Maka dengan demikian kita pun juga kita tantang mereka yang membawa subuhat. Tapi kita jangan asal nantang, tapi benar-benar kita harus apa mampu menguasai subhat yang mungkin lontar kepada kita. Jangan asal nantang aja. Kerucut-kerucut nantang orang. Nanti kelepek-kelepek. Nah itu. Perhatikan. <clears throat> Allahumma sabarul wa kamsemu awal karbain wa kalau menabas akbaran yang Abu Sufyan penuh harp Allah irakla irakla ini bahasa umumnya apa namanya apa Her Hercules oh oh Hercules musa Hercules Hercules ya pesawat Baik. Bahwasanya Hilal ini diatur uh, eh, tarjumanahu. Tarjuman, turjuman bisa dibaca seperti itu. Dia memanggil ah, jubirnya, juru bicara yang bisa menerjemahkan. Jubir, juru bicara. Semua da'a kita bina Nabi SAW. Kemudian setelah itu meminta supaya kitabnya Nabi berupa surat yang dikirim oleh beliau kepada Herakl ini dibaca oleh jubirnya. Nah ini, Herkel ini. Fakorahu maka dibaca oleh jubirnya. Ahli bahasanya. Yang bisa apa? Ahli, ahli bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Hirokla. Guru Munsorif, maka dikatakan Hirok, Hirokla. Enggak terima tanwin, enggak bilang Hiroklan, tapi Hirok, Barakallah. Ini namanya gharumun munsharif. Isi, isinya bahwa ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, kemarilah kalian kepada kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan antara kalian. Isinya apa? Tau, tauhid. Herakl nggak bisa ya, bantah. Rekan nggak bisa bantah karena memang dalam Taurat pun juga Isinya seperti itu, mengajak untuk bertauhid. Tapi karena tasubnya dia, sehingga dia nggak menerima anjurannya dan ajakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan fatu bitaurati fatluha in kuntum sadikin. Maka itu kuburin pun kita tantang. Datangkan ayat yang bolehkan syirik, syirik kalian. Mana akan bisa datangkan? Ya kan? Datang lagi yang bisa membelah sirik, sirik kalian dengan sirik kuburan. Mana bisa? Demokratiin kalau bulan jantan, demokratiin Islamiyun, datangkan. Ya kan? Kalian mampu untuk membolehkan membolehkan demokrasi dengan dalil, ya nggak akan bisa bunyi. Nggak akan bisa bunyi. Yang mendukung demokrasi seperti itu walaupun dakati dokter-dokter. Paling nanti sehpulan sehpulan membolehkan. Mana kita pulau blas ke atas, garing ringking. Nah, gak akan ada dalil. Paling simpulan, sekulan membolehkan. Keadaan menuntut, ya itu saja bunyinya. Dalil dari mana? Blas gak akan bunyi. Mana bunyi? Kufur mau dibolehkan dengan Quran? Mana ada? Senjata makan tuan. Kenapa? Karena sudah dibilang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Quran khusus alaika. Mana ada ayat yang membolehkan demokrasi? Sampai tua, sampai neklek, sampai bundas rambutnya nggak akan da dapat. Sampai bundas itu sampai bundas. Nah, nanti bundas, bundas itu botak. Ayo, bundas bahasa Jawa ini. Pesugihan. طيب الحديث برقم 7542 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر Akhbaran Ali bin Mubarak an Yahya bin Abi Katsirin an Abi Salamah An Abi Hurairah anhu annahu qala kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurata bil Ibraniyah wa yufassirunaha bil Arabiyyah li ahli Islam. Oh. Jadi boleh. Apalagi sana ada hadis ta'allamul kitab kaum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajarilah. belajarlah apa? Bahasanya suatu kaum. Ya kan? Maka nggak mengapa kita belajar bahasa Inggris, tapi jangan sampai karena Inggris-Inggrisan kita nggak paham dabayat, ya dahabu, dan semisalnya Inggris, Inggris, Inggris, Inggris, ya kan? Jadi orang Inggris, ngerti Inggris? Mentiku, jadi sama terang, ngerti mentiku? Mengke. Hmm. <clears throat> Ayo. Tapi, Maka Rasulullah SAW, la tusaddiku ahlal kitab wa la tukadzibuhum Wa qulu amanna billahi wa ma unzila ila akhiri al-ayah. Al-ayat. Ah. Maka berkata Rasulullah wasallam janganlah kalian mempercayai Al kitab, jangan kalian juga kalian mendustakan mereka. Dan katakanlah amanna kami beriman dengan Allah dan apa-apa yang diturunkan. Kenapa? Karena bisa jadi Al kitab memelintir apa yang telah ingin dipelintir sehingga kita mempercayai. Maka Jangan gampang mempercayai, jangan gampang mendustakan. Nah. Tapi waktunya habis ya, jam malam. Ya, kasihan para musafirin. Soalnya kita baca lanjutannya pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. dulu.